paham ya. Dados wong kudu sejarah. Ya kados santri. Wah, dhisik santri ku ahli tirakat, mutolaah, ngirit. Ku santri dhisik napa? Nah, saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, pokoke anggere turune ning pondok santri. Ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, ngerawat, jarang mangan, ora tau bengak-bengok, ya ora wis ora santri. Jadi saya santri kalimat umatkin. Saya Saiki ya serah jelas sesuatu. Saya ini dirubah definisi ini. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Semua rasa definisi ini rasa agak-agak ruwet. Nah di kan enggak. Santri adalah penerus ulama. <laughs> Wah, kok ribet. ribet. Definisi ini kok ribet. Ya, eleng-eleng ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya. Jadi ada saat dimana orang Nasrani ku ya dipuji pangeran ya, tapi Nasoro sing napa dari bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah. Karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Nah, lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman dimana setiap Nasrani itu trinitas, napa? Nah, di sini mulai walantar tuh angkal Yahudi walan Nasoro hatta tetapi tahu Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi nggak bisa dipukul rah, rata. Jadi saya uang germuni santri, yo mesti uang soleh, ahli tirakat, orang ahli bunga bunga Nah, saya gitu yo santri gue biar. sing ora turu ning omah turu pondok ya sing ngono tok definisine aja aja terus sing saleh sing ngapal Al-Qur'an nak bengi mutolaah wah ribet tarif ngene kok nak rino poso nak bengi jungkung ah ribet tarif ngene apa? iku masa lalu no masa lalu la iki sok santri piye sing mau ngarit ning omah manggon Pondok wis ngono tok wis definisine ngono. Nek ning omah ora wesel, nek ning podo entuk wesel. Malah nek aduk ning pondok. Sesuai definisi sing gampang-gampang ngono. Wa amaro ammahu biroddihi. Terus melirian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Melane ngantos sak mangke senajan to kadarnya berbeda eh, tapi relatif masih mirip-mirip ya, lepas dari itu tetap pro dan kontra, seolah lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra itu ketika rektor Al Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid itu ya dituruti ya Paus Yohanes II ya, akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa Al Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat Muslim yang butuh masjid dibikin Ya senajan itu tentu kita tidak anggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? E, mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pati begitu dengar apa peristiwa apa di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam. Ya karena masih ada sisa-sisa eh, tadi ya eh, ada sisa-sisa tradisi yang baik. Meskipun tentu konteksnya sudah beda, tapi masih lumayan, Ketika Jadi kemana keluarnya orang Palestina ngadepi Zionis Israel dengan keluarnya Muslim yang ada di Italia itu masih ngeri mana? Ngeri orang Islam ngadepi Yahudi di Israel atau di Palestina. Paham ya? Timbang orang Islam yang hidup di Italia atau di Vatikan. Itu artinya masih ada lah sisa-sisa apa? Eh, al ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rafatau warahma. Biar ciri utama pengikut Isa itu rafatau warohma. Ada rasa iba, rasa kasih sayang. Ya tentu konteksnya sudah beda. Ini kan cerita sejarah ya meskipun paling tidak sisa-sisanya itu masih ada. Meskipun tidak sesempurna dulu. Jadi kamane wong Islam itu kunane kuno itu luwe luwe nyaman kalau nggak ada pilihan seorang lagi ya, kalau nggak ada pilihan itu luwe nyaman bertetangga be wong Nasrani timbang be wong nopo Yahudi ya tapi tentu itu ada takarannya ada ukurannya tidak sembarangan ini kan pola umum sejarah nopo pola umum sejarah jadi lebih dekat apa orang Nasrani ketimbang orang apa Yahudi ya tadi kan ayatnya wala tajidanna dan nasi watal lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Terus wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Kemudian ada perubahan ekstrim di mana orang Yahudi Nasrani itu sudah satu kekuatan negara, kekuatan yang kadang membela kerajaan, bukan membela agama. Di sini ada rivalitas yang sudah tidak fair Nah, di sini ada ayat walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Nah, tapi apapun itu sisa-sisa polanya masih sama. Sisa-sisa Yahudi adalah ambisinya apa? Eh, tadmirul mukmin atau menghabisi orang mukmin tapi sisa-sisa Nasrani masih kadang ada rokfah. Ya lepas dari tadi itu sudah baqiyah, apa? Baqiyah. Tapi sejarah itu mesti polanya masih mirip-mirip. Jadi gamane cara wong Islam sini Israel buat takoi atau sini Palestina buat takoi hubungannya dengan Zionis dengan orang Islam yang di Italia hubungannya dengan Vatikan. Kira-kira itu lebih enak mana paling tidak setidaknya yang kita dengar apa setidaknya yang kita dengar mesti lebih rileks yang di Italia timbang yang bersinggungan dengan Zionis Yahudi karena tadi apa eh, memang dari dulu beda nah dari dulu beda ini kados niki sing rohibu Bukhaira kepengin nyelametno Kanjeng Nabi, sing Yahudi kepingine mateni Kanjeng Nabi. Ini kan beda sekali apa? Nah, jadi wa amara ammahu birotihi ila Makkah takhawufan alaihi min ahli dinil Yahudiyah. Jadi Bukhaira justru memerintahkan Abu Talib supaya Nabi dibawa ke Mekah. Takut Nabi dibantai orang orang Yahudi. Berarti apa? Bukhairah punya empati dan punya kasih sayang baik Kanjeng Nabi. Mesti orang sebaik ini nggak boleh terbunuh. Kira-kira pikirannya ibu kan, orang sebaik ini nggak boleh terbunuh dan pemimpin alam raya ke depan nggak boleh terbunuh. Berarti ibu apa? Menginginkan kelangsungan aktivitas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun tadi seorang lagi Tentu yang sekarang itu beda karena edisi Muharraf, napa? Tapi tetap saja ada bakiyah, napa? Ada sisa-sisa watak itu, napa? Ada sisa-sisa watak itu. Sehingga ya tadi eh, beberapa kali ya kayak ya kita tidak perlu istiadatnya sama ya. Tapi kalau mau cerita beberapa istiadatnya Rektor Al Azhar kadang-kadang ya ketemu temu di vatikan Orang boleh meritik boleh tidak cocok karena ini masalah ijtihad dia. Yang kritik ya monggo, yang setuju ya monggo. Kita kan hanya cerita secara ilmiah, apa? Secara, eh, secara ilmiah. Bahwa seperti itu tuh mungkin, apa? Seperti itu tuh mungkin. Karena Nasoro itu punya bakiyah, bakiyah terokfah, apa? bakiyah turokfah. Ini disebut wajah alna fi kulu biladi nataba'uhu rafata wa Ya, jadi lingi, lingi, lingi. ya sudah itu masalah-masalah istiadat. Tidak perlu jadi polemik besar. Meskipun yang ngeritik itu ya banyak. Rektor Al-Azhar ketika datang ke Vatikan. Ya kamu tidak usah ngeritik, nggak kamu dukung. Kau ngeritik juga ya didengar, dukung juga ya nggak didengar. Kita ini butuh ngaji secara ilmiah. Kenapa? Secara ilmiah. Wa maralan merintah merintahna sapa rahibu bukhaira ammahu ing pamane Kanjeng Nabi birodi kan go balik Kanjeng Nabi ila kata maring Mekah. Mergo takhawufan krana kuwatir alih ing atase nabi. Kuwatir min ahli dinil yahudiyati saking kelompok Yahudi. Ini masyhur tanda tenggene kitab-kitab diterangkan ada 12 pembunuh yang sudah men, uh, siap mata ini Nabi tapi setelah Nabi benar-benar masuk Syam yang dalam, Syam dalam bukan Syam luar tapi Syam, dalam. Jadi cara masuk Indonesia itu nak ijek neng Aceh kan ijek muntup-muntup, nak bener-bener neng Jawa kan neng tengah-tengah. Indonesia. Kira-kira bunuhnya itu nanti nunggu di tengah-tengah apa? Syam, ya, di tengah-tengah apa? Syam, bukan awal masuk Syam. Mulanya falam, makanya terus ketika di perbatasan itu Bukhara mapak kanjeng Nabi, belum sampai Nabi masuk pertengahan apa? Syam. Mulane temriki diterangno faroja'a. Karena begini ya, kitab yang dibaca Ja'far Al-Barjanji ini, saya Ja'far Al-Barjanji, kitab rujukannya itu saya punya, sehingga saya tahu detail. Jadi meskipun di sini dibahasakan singkat, saya itu tahu detailnya karena kitab yang dibaca beliau itu tak baca saya. Kitab urjukannya, nama, Nah, ke judulnya atau kru pokoknya paling. Nah, terus yang kini disingkat-singkat jadi kitab nama, berjanji. Ya tentu simple. Makanya untuk angel yang singkatan. Tapi saya paham betul memang ceritanya seperti itu. Jadi Orang Yahudi itu pinter, nanti bunuhnya nunggu setelah Muhammad masuk Syam dalam. Kenapa? Karena dengan di Syam dalam otoritasnya penuh milik mereka sehingga orang Arab tidak bisa menggugat. Nah, kanji Nabi di Rohibu Buhero gak kalah pinter. Nabi dipetui di luar Syam, maksudnya pas muntup-muntup mau masuk Syam. Paham ya? Jadi kok adu pinter, kenapa? Semua Yahudi oh pinter. Aku nak mateni ini perbatasan bisa digugat dunia internasional karena belum masuk wilayah kami, tapi mateni neng jeruk. Sing ibu hera ya pinter, wah anak ning jero selak kedisian, babak di luar. Aku mane wong kudu ro sejarah, mane wis ngono. Islam koyok ngene gede ini, iku ya kadang-kadang utang jasa mbek roh ibu <laughs> nopo Bukhara. Dadi ora ora utang jasa mbek ketua ranting kok NU atau Muhammadiyah. Wis pangeran ngono kersane. Wis kowe kudu ikhlas wong sejarah ngene no. Wis cocok otak cocok ya ilmu kudu ikhlas. Ya. Kowe ya ora tau memberi kontribusi Nabi, nak ngel-ngelo iya. Engkang ditenggo-tenggo syafaatipun. Oh. Dadi ngrumat ra tau. Lumayan Abu Lahab tau ngrumat. Kowe ngrumat ra tau, berjuang ra tau, tapi nak muni Nabi engkang kita tenggo-tenggo syafaat. Sadep nulung ra tau. Jalu aneh-aneh. Aneh-aneh. Ora potongan heroik, no? Gak potongan apa? Heroik. Kali mau seneng kiai pas-pasan naik salam tembelak satu sewu jaluk suwargo no. <laughs> satu sewu untuk suwargo. Wes wana embeling salam tembelak satu sewu supaya anak kulo dua no jadi wong alim. <laughs> Nek satu sewu jaluk aneh-aneh aneh. <laughs> Soalnya hubungannya kiai seribet. Wong saya ku ribet. Wong mbek nabi seneng pas-pasan naik. Dibaan yo rafa bengak-bengok. Mulai untuk berkat loro. Wes ngono arep-arep Safa, yo kelakuan ngono. Padahal roh ibu Bukhari mati-mati yang no, kajin Nabi. Jadi ngerti nak Nabi dok dalam sam pasti dibunuh. Jadi pamane dipapak neng perbatas Itu kan ya ndak gampang mapak-mapak gitu no. nggak gampang. Malah nanteng gini kita kitab di terang no, pamane ku mangkel mbek Bukhari. masyur Abu Talib mangkel be roh ibu Abu Talib kan niat dagang. Gowo kafilah besar bawa dagang kemudian nggak ke titik tujuannya kan yo mangkel. Sampai matur dengan Kanjeng Nabi, la tasma ya ibna akhi ma qala hura ibu bukhaira. Aja rungokno iki paling wong drengki ben aku ora sida dagang. Masyur Abu Thalib mendikan. Terus Kanjeng Nabi karena memang didesain Nabi, beliau calon Nabi, ya ammi wahai pamanku, eh, hati saya mengatakan orang ini jujur. Akhirnya terus jadi Abu Talib sendiri itu mangkel sama Ibu Bukhairah. Beliau mau kembali mergo Nabi ngendikan, "Ya Ami, hati saya mengatakan orang ini jujur." Jadi tidak tidak segampang itu. Ya, jadi lengeleng ya. Jadi rencana pembunuhan Yahudi itu disam dalam, elengin apa? Disam dalam karena itu kecerdasan orang Yahudi dengan bunuh di dalam kan benar-benar teritorialnya Yahudi. Kalau di perbatasan digugat secara internasional. Mulai dulu itu ada teritorial itu. Makanya ketika Nabi Musa lari dari Mesir dikejar-kejar apa? Fir'aun. Beliau lari ke Madian. Apa? Dan dulu sudah ada teritorial. Fir'aun itu tidak punya otoritas di Madian. Makanya ketika Nabi Musa sudah sampai Madian, Dewi Nabi Syuaib ya, la takhof, najauta. Kamu akan selamat di sini. Itu di sara-sara diterang fa'inna Madian laisa min saltonati Fir'aun. Karena Madian tidak ikut teritorialnya Fir'aun. Paham ya? Jadi dulu orang sudah modern. Kalau musuhan dengan Fir'aun ya lari ke daerah yang tidak wilayahnya Fir'aun. Ya sama lah dulu sama sekarang itu sama. Misalnya orang orang Papua ingin merdeka supaya nggak ditangkap orang Indonesia, minta suaka politik Australia atau Amerika karena Indonesia nggak punya otoritas di Australia. Dulu ketika Khomeini musuhan Bek Pahlevi beliau suaka politik di Perancis. Ya sama mulai dulu ya modern. Jadi kalau apa musuhan sama orang Nabi Musa, kalau tetap di Mesir kan ditangkap Fir'aun, beliau ke Madian. Ketika di Madian gimana? la takhaf najauta minal qaumid zalimin. Nah, itu di sarah-sarah fa inna madyan laisat min saltonati fir'aun. Paham gitu. Terus ini Buhera ya sama. Ini kalau masuk ke Syam, kita tidak punya wilayah di sana, pasti dihabisin tanpa bisa menuntut. Akhirnya wa amara lan perintah sapa Bukhara ammahu birodi la Makkah takhawfan alaihi min ahli dinil yahu. Ya terus faroja'a mongko bali sapa Abu Thalib bihi gawa kelawan Kanjeng Nabi Walam yujawis, nah ini pinter Sayyid berjanji. Makanya saya tahu betul kalau kitab ini dikarang orang alim. Karena kitab yang indukannya itu saya baca. Ini walam yujawis lan orang liwati sopo kanjeng Nabi minas syamil mukodas di saking teritorial syam mukodas. Ini ku yang sekarang ada masjid Baitul Aqsa, nama. Sekarang ada masjid apa? Aqsa. Busrohu ing kota besar Syam mukodas. Jadi kemana? Kanjeng Nabi itu hanya di perbatasan, nggak sampai masuk ke Sam dalam, No? tidak sampai masuk ke sam dalam. Sekali masuk sam dalam pasti Nabi dihabisi. Jadi redaksinya apa? Walam yujawis lan orang liwati sopo Nabi minas syamil muqaddas saking sam sing muqaddas. Busrohu yaiku kota busrone sam. Jadi walhasil Nabi tidak sampai ke titik inti kota yang ada di Sam, Karena sampai perbatasan sudah dipapak rohibu Bukhaira padahal para pembunuh Yahudi nunggunya di tengah kota atau di pusat tengah-tengah Sam. Ya, Mulane iki redaksine keto alime Sayyid sinten berjanji oleh redaksi Nabi faro ja'abihi walam yujawiz minasyamil muqaddasi busra.